al-bayi bil riba sebuah solusi dari syariat untuk supaya lepas daripada transaksi riba law arada bayi amalin ribawiyin bi jinsihi ma'a ziyadatin falahu iddatu makharij syar'iyyah kalau seumpama ada seseorang ia akan menjual harta ribawi dengan sejenisnya tapi harus ada tambahannya yang berarti riba itu supaya tidak menjadi riba syariat mempunyai beberapa solusi wahia yang pertama adalah an yabi al mal ribawi ayat zahab al fidda ta'am atau au bi'ardin فباب تقابض عند العقد يشتريه منه المال الربوي الآخر بفلوس أو بعبد jadi caranya adalah ah, yang pertama kalau kita mau beli emas dengan emas itu kan nggak boleh uang dengan uang itu nggak boleh kecuali harus memenuhi syarat riba supaya tidak menjadi riba tapi kalau tidak memenuhi syarat berarti riba itu namanya sedangkan solusinya adalah membeli emas itu jangan dengan emas, tapi membeli emas dengan barang yang lain. Caranya seperti itu. Kalau sudah membeli emas dengan uang, dengan apa, dengan barang lain, maka tidak disyaratkan syarat riba itu. Nah, caranya begitu. Terus yang kedua, an rida sahibahu al-mala ar-ribawi ayat zahab al-fiddah atau badala bai'i lahu. Wa yastaghrib minhu al-mal al ribawi al-akhar badala syira'ihi minhu. Thumma yubri'u kulla wahidi minhuma sahibahu. Cara yang lain adalah ini cuma hila ya, hila tapi nggak seharusnya untuk melakukan yang semacam ini gitu. Karena hilah yang diperbolehkan dalam agama itu adalah kalau seumpama hila itu mengeluarkan kita daripada yang sulit kepada yang tidak sulit bukan mengeluarkan kita daripada yang haram kepada yang tidak haram kalau kepada yang sulit dihindari kepada yang yang tidak sulit atau biasa kita lakukan itu tidak jadi masalah tapi kalau sudah untuk keluar daripada yang haram menuju kepada yang halal atau yang halal menjadi haram maka hukumnya itu nggak boleh itu hilang dilarang termasuk yang seperti ini gitu ada kadang-kadang orang mau menghutangi orang lain tapi kalau jelas-jelas mengambil untung itu riba supaya nggak jelas ambil untung bikin hilah caranya gimana gini misalnya satunya cincin bainah gitu Jual. Ini inti beli, inti mau untung berapa? 5 juta. Sudah. Uh, eh, inti beli ini dengan harga 2 juta misalnya. Atau dengan harga 5 juta misalnya. sudah kan? dibeli sama dia. Anak dapat uangnya. Nah, kemudian Anak beli lagi dengan harga yang lebih. Nah, sehingga apa? Seakan-akan dia itu sekarang megang uang, tapi dengan harga yang lebih gitu. Kembalinya utang supaya dia dapat untung tapi bukan riba. Nah, yang kayak gitu itu adalah uh, tidak di tidak dihimbau, tidak dianjurkan oleh salafun saleh yang semacam itu. Karena iya kita bisa nipu manusia, tapi Allah bisa ditipu. Ngerti nggak sih? Ente mau jemput uang sama mana? Ente mau jemput uang sama mana? Ya. E, tapi balas anak nggak nggak dapat untung. Orang kan sulit mau ngasih pinjaman tanpa untungan. Ya udah gini aja sudah. Ini anak punya cincin, dia beli. Hmm, beli berapa harganya? 5 juta. Ya, 5 juta. Fem. Ini ente beli 5 juta. Sudah, Dibeli sama ente. 5 juta. Anak beli 6 juta. Nah gitu loh. Fem, anak beli 6 juta. Jadi kembali lagi sama anak cincinnya. Nah, sehingga apa nanti ente harus bayar sama anak 6 juta. Utang tapi. Nah, <laughs> gitu loh. Fem. Jadi kalau mau minjemi begitu saja dia nggak mau, tapi harus ada untung. Itu biasa dipraktekkan sama orang-orang Eh, desa, anak-anak alumni pondok pesantren tapi pengen untung tapi nggak nggak riba di, diajarkan semacam itu. Jangan. Ya. Ya, walaysa dinullah bil hiyali kata alhamdulillah Agama Allah itu tidak dilaksanakan, dilaksanakan dengan cara hilah. <coughs> Mencari-cari jalan, mencari-cari selah Ngerti nggak masalah jual cincin ini? Hmm. Jadi supaya orang utang kepada kita dan kembali kepada kita, fem, maka caranya adalah diperintahkan orang yang mau berhutang itu untuk membeli. Ya, membeli. Fem, membeli eh, apa cincinnya dia. Sudah itu setelah dibeli, dibeli lagi. Gitu Fem? Sehingga berarti dia utang dengan harga yang baru itu. Nah, caranya seperti itu. Gitu. Ngerti? Jadi biar anak itu ngasih uang kepada ente supaya dia itu kembali dengan harga yang lebih. Gitu. Paham? Jadi misalnya apa? Ini yang dijual sama ente. Ya. Dengan harga tidak kontan. Tidak kontan. Tidak. E, tempo. Sampai akhir bulan. Sudah kan? Jadi kan? Ya udah. Sekarang anak beli. Tadi belinya lima juta kan? Anak beli enam juta. Amin deh. Ini uangnya. Hmm. Dia kan dapat uang. Nanti ya, tapi nanti dia harus bayar sama nanti enam juta. <laughs> Nah, tadinya pinjamnya 5 juta, jadi 6 juta. Karena faedah sejuta nanti. Gitu. Jadi, ah, nggak boleh. Nggak boleh. Itu praktek yang tidak diperbolehkan. <coughs> secara syariat, boleh. Nggak apa-apa secara syariat. Tapi, ah, kan nggak pasti tahu harganya dulu. Pasti tahu harganya dulu. Ini mau buka berapa harga? Pasti tahu harganya dulu gitu. Kan namanya jual beli itu kan nggak nggak eh, nggak ada batasan-batasan harga kan terserah dia gitu. Hmm. Ya, iya. Iya. Cuma akal-akalan aja ini cincin akal-akalan aja. Nah, itu makanya dibilang hilah. Nah, nah, itu cuma contoh cincin contoh itu banyak yang pakai cincin, cincin kan dipakai terus. Udah gini aja sudah. <laughs> Nah, jadi biar biar supaya kita ngutangi tapi dapat untung gitu loh. Nah, jadi dapat untung. Ada lagi yang udah gini aja anak kasih ini cincin anak. Ini lebih gampang gitu gini. Kamu itu kan anak beli ya. Nah gitu loh. Anak beli ya gitu loh. Dengan harga sekian. Nah, paham? Nah, sehingga apa? Sehingga nanti eh ini anak punya, ente mau beli harganya, ya, harganya 5 juta. Sudah, ente kan milik ente sekarang nih. Anak beli lagi. Anak beli lagi, jadi anak pakai lagi. <laughs> Tapi dia kan masih punya utang sama anak. Karena anak kasih uang. Jadi beli sama 6, beli sama 6 juta. Akhir bulan bayar ya 6 juta ya. Oh iya Sat. Nah, sekarang punya ini kan? Anda beli ya 5 juta. Mau? Oh iya mau Sat. Nih kontan 5 juta. <laughs> Ngerti enggak? Hasil-hasil cuma akal-akalan aja. Enggak ada hajat, makanya karena enggak ada hajat itulah makanya hila itu. Tapi secara syariat, ini jual beli. Boleh. Sekarang anak mau beli, ente jual baju, Anda beli, akhir bulan Anda bayar ya, boleh nggak? Boleh. Mau dua bulan, mau tiga bulan, mau nyicil boleh, mau kontan tapi tempo boleh, kan? Nah, sementara dalam waktu Anda belum bayar, ente belum bayar, Anda beli lagi, bisa kan? Bisa. <laughs> <coughs> ini kan sekarang sudah dibeli sama ente. Harganya berapa? 6 <coughs> juta. 6 juta kan? Kan belum bayar. Anda beli sekarang 5 juta. Anda beli 5 juta. Nanti harus rugi karena kan sudah bekas dipakai walaupun semenit. <laughs> Anda beli 5 juta. Mau? Mau? Yaudah ini ambil duitnya 5 juta. Di akhir bulan nanti dia harus kasih Anda 6 juta. <coughs> Tapi sekarang? manajemen aja, tapi tanpa ada. Nah, nanti kalau seumpama dia mau ngasih sendiri, nah itu nggak jadi masalah. Nah, tapi nggak ada deal di akad maupun di luar akad nggak ada deal. Nah itu tadi istigrat itu, itu juga termasuk termasuk apa? Termasuk hilah. Nanti kan dikembalikan itu juga. Iya, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Jangan beli emas dengan emas. Tapi pinjam. Pinjam. Jangan seberat itu, tapi ya itu Wiro. Kembalikan itu juga. Hmm. uh, yang yang penting itu apa sama beratnya kan seperti Indomie Indomie anak pinjam Indomie nanti eh, kembalikan Indomie harus sama gitu kalau nggak sama itu jelas riba ini yang kedua kan caranya itu yang seperti itu yang kedua itu anjakri dosahibahu sahibahu almal ribawi badala bayihi. Dia nggak jual, tapi udah yang dia pinjam aja. Nanti kembalikan seperti itu ya. Gitu nah gitu. Wa yastadrid minhul mal ribawi al-akhar badala syira'ihi minhu lam yubri' kulla wahid minhuma sahibahu. Nah, atau gini caranya lagi. Eh, ente mau beli uang eh, seratus eh, ribu dengan seratus ribu, karena seratus ribu seratus ribu kan. Kalau seumpama lebih berarti kan riba. Dah ini tukar sama ini. Ininya hibah buat ente. Nah, itu caranya. Enggak riba sudah. Kan 20, 120, 100 ribu, 120 kan. 20 ribunya itu, ini 100 ribu, kan, saya beli 100 ribu ya. Iya. Ini 20 ribu hadiah buat ente. Nah, itu <coughs> bukan hilah itu. Enggak apa-apa itu. Jaminan? <coughs> hmm. Mana jaminannya? Iya. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Nah, anda mau, mau pinjam uh, uang sama saudara uh, eh, Faiza. Senilai 10 juta. Jaminannya handphone Nana misalnya. Ini 16 juta. Anda taruh sama saudara. Nggak apa-apa. Mau ditaruh di situ, mau ditaruh di anak boleh, serah. Bagaimana Ustazah Faiza yang mempunyai yang mem, yang meminjamkan kepada kita e, terserah dia. Apa mau di sama dia? Kalau sama dia dia mau pakai harus izin sama anak. Gitu. Kalau anak izinkan ya silakan dia pakai, nggak apa-apa. Kenapa? Buat jaminan aja. Jaminan itu kan kalau seumpama pada saatnya nanti Anak nggak bisa nggak bisa bayar, jual aja. Nanti sisanya kembalikan ke anak. Jadi buat jaminan saja. Nggak boleh. Kalau izin baru boleh pakai. Jadi disimpan doang. Serah simpan mau ditaruh di tempat inti atau tempatnya orang lain. Yang penting buat jaminan saja gitu. Itu yang ketiga itu yang lebih mudah. <coughs> Yaitu apa? Ayyahabakul wahidin malahu lil akhar. Ente mau beli emas Saudi dengan emas Indonesia, tentunya beda kan? Rugi kalau sama harganya. Emas Saudi eh, 70 gram misalnya. Dengan emas Indonesia 70 gram, ya pasti rugi ente. Nah, sehingga apa? Udah gini aja. Ana kasih emas Indonesia 100 gram, ente kasih emas Saudi ke Ana 70 gram. Beres. Hibah, pakai hibah. Kan yang diharamkan kan jual beli. Ini kan jual beli, ngasih. <laughs> Paham? Tapi kalau maksudnya supaya nggak jadi riba, <coughs> haram bisa jadi. Kalau dijadikan kebiasaannya. Kalau dijadikan kebiasaan memang pengen Mas Saudi, tapi dia mau beli dengan uang nggak punya, tapi adanya emas, caranya seperti itu. Dengan menghibahkannya. karena hibahkan Mas Saudi ini untuk inti Oh kalau gitu anak hibahkan juga emas Indonesia ini untuk ente. Nah, gitu. <laughs> Walaupun harganya beda. Gitu. <coughs> Itu yang ketiga. Terus yang keempat anjabi ali sahibihi <coughs> almal ribawi. Bimislihi duna ziyadah summa yahab li sahibi ziyadah. Dari tadi ini yang saya contohkan. Yang saya contohkan tadi. Jadi kalau beli beli uang baru dan uang lama. 100 ribu dengan 100 ribu nanti lebihnya itu kasihkan hibah ini hadiah gitu. <coughs> Fajami <coughs> Fajami hadis turuk jaizatun idza lam lam tushtar fi sulbil akad. Ini semua boleh asalkan tidak ada deal di dalam sulbil akad itu. itu boleh. Galal Imam An-Nawawi hadis turuk wa in kanat jaizatan indana fahiya makruhah idza nawaya dzalik. Walaupun secara dohir syariat ini hukumnya boleh, tapi tetap hukumnya makruh. Kenapa walisa dinullah bil hiyale gitu. Nah, jadi kalau seumpama ente mau kredit uang, mengkredit emas kan nggak boleh kredit emas. Ya udah tunggu sampai uangnya ngumpul dulu baru beli. Enggak <laughs> usah repot. Karena orang kalau nggak pakai emas nggak bakal mati juga kan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahim, wassalam syafiran bin Husain. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi <coughs> Halaman berapa? 11 13 Ila anggal قال ما زلنا في الحكمة ijtihaduka fi ma dumina lak wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun ala intimasil basira minka ila angal faman ishtaghala bima dumina lahu amma tuliba minhu faqad aduma jahlu wa tas'at ghaflatuh barang siapa yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala sampai-sampai dia meninggalkan segala hal yang dituntutnya darinya itu menandakan akan besarnya agungnya kebodohannya saat guflatuh dan sangat luasnya kelalaiannya wa qalla an liman yugidu liman dan orang yang semacam ini sedikit sekali yang sadar dengan orang yang membangunkannya daripada kelalaiannya itu. Bal hakikun alal abdi an yashtagila bima tuliba minhu amadu binalahu. Tapi yang harusnya dilakukan oleh seorang hamba itu adalah dia itu sibuk dengan perkara-perkara yang ditutup oleh Allah Ta'ala darinya sampai-sampai melupakan sesuatu yang dijamin oleh Allah Ta'ala untuknya. <coughs> harusnya seperti itu. Kenapa? Idza kana Allah Subhanahu wa taala qad razaqa ahlal juhud, fa kaifa la yazuqu ahlal syuhud? Karena pertimbangannya, landasannya itu adalah kalau seumpama Allah taala itu memberikan rezeki kepada orang yang menentangnya, maka bagaimana Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang yang menyaksikan kekuasaan, kebesaran dan keagungannya? Wa idza kana subhanahu wa ta'ala rizquhu ala razaqahu ala ahli. Al-kufran kaifa la ajra rizqahu ala ahli al-kufran kaifa la yujri rizqahu ala ahli al-iman. Kalau seumpama Allah Ta'ala mengalirkan rezekinya kepada orang-orang kafir, lalu bagaimana mungkin Allah Ta'ala tidak mengalirkan rezekinya kepada ahli iman? Fakat alimta ayuhal abad anna dunya madmunatun lak. Jadi kesimpulannya itu, kamu sekarang sudah tahu wahai hamba, bahwasanya yang namanya rezeki itu dia akan kemana-mana. Jadi rugi, tertipu, orang yang iri tertipu, orang yang menzalimi tertipu, orang yang sombong tertipu, orang yang merasa kufur dengan nikmat Allah itu tertipu. Kenapa? Tidak bakal kemana-mana, rezeki kita bakal kemana-mana. Faham? Nah, makanya harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya rezeki kita tidak akan kemana-mana. Kalau sudah kita yakin akan itu tenang, rohani kita itu enak. <coughs> tidak bingung. Gak melongok sana, gak melongok sini. Berangkatnya ke toko itu enak. Pulangnya juga enak. Oh ternyata cuma segini yang anda dapatkan. Gak ada dia menoleh. Oh ini gara-gara toko yang satu ini. Ini, ini. Ah, gak usah gitu. Rezeki itu Allah yang ngatur. Kalau nggak dari sini Allah ngasih rezeki dari situnya, Allah ngasih rezeki lebih, gitu loh. Allah itu Maha Adil. Jadi jangan khawatir Allah Taala itu tidak adil. Allah itu Maha Adil. Nah, jadi jangan jangan risaukan. Makanya orang-orang dulu itu perempuan-perempuan dulu itu hebatnya luar biasa. Mereka tidak pernah merasa kepikiran nanti makan apa, besok makan apa itu nggak ada. Yakin dengan rezekinya Allah SWT. Gitu. Dan sama sekali tidak bersandar kepada suami suami itu cuma sekedar sebab saja. Fem, setiap orang itu bawa dapat ke rezeki, istri itu dapat rezeki, anak-anak dapat rezeki, itu cuma sebab saja gitu. Tapi sebenarnya dia meyakini bahwasanya Allah SWT yang memberikan rezeki. Seperti ceritanya itu, kalau ada perempuan-perempuan para istri yang ditinggal oleh suaminya untuk haji, nah itu yang paling usil siapa? Biasanya tetangga kan? Kok mau kamu ditinggal? Nanti gimana? Kan orang dulu itu kan kalau kalau mau haji itu kan sampai 6 bulan lamanya gitu Kamu makan apa? Kamu harus jaga anakmu. Mau dikasih makan apa kalau nggak ada pemasukan dari suamimu? Aduh kan nggak ada eh, pengiriman dan sebagainya itu kan nggak ada gitu Nah, maka orang-orang solihah dulu mengatakan yang pergi itu kan akal. Laqad zahabal akal wabakir rozik jadi yang pergi itu kan yang makan rizki juga, yang Allah kasih rizki. Sedangkan yang memberikan rizki nggak pergi tetap sama kita Allah swt. Coba lihat kekuatan keimanannya itu. <laughs> Jadi artinya apa? Kita ambil contoh saja seperti guru-guru, istri-istrinya guru yang dari sini sekitarnya. Ada guru-guru yang berhasil jual konveksi, ada yang biasa-biasa saja, ada yang nggak berhasil, ada yang apa rezekinya di sini, ada di situ, ada macam-macam tuh lihat tuh. Gimana Allah ngasih rezeki? Nah, jadi semuanya itu diatur oleh Allah Ta'ala. Gitu. Yang dituntut Allah Ta'ala itu adalah La'in syakartum. Nah, itu aja sudah. Allah Ta'ala ingin mengetahui gimana sih tanda syukurnya kepada nikmat yang telah Allah berikan. Pokoknya masing-masing itu Allah berikan lahan sekiranya dia itu bisa makan dan keluarganya itu bisa makan. Sedangkan lebih kurangnya itu Allah yang menentukan. Untuk apa? Liabluakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa? Liabluakum. Mana di antara kita yang sabar, mana di antara kita yang bersyukur? Nah, gitu. Ah, karena apa? Masing-masing periode itu kan beda-beda rezeki kita. Dulu waktu kita kawin pertama kali rezekinya sekian. Tahun kedua rezekinya sekian. Tambah anak rezekinya sekian. Tambah semuanya. Siapa yang ngatur itu semuanya? Kok bisa teratur seperti itu? gitu Sekarang malah kita sudah bisa mencicil mobil dan sebagainya. Siapa yang ngatur itu semuanya? Gitu. Nah, jadi itu semuanya Allah SWT, bukan aturan manusia. Semuanya Allah yang ngatur itu. Gal Ai madmunun laka minha mayakumu bi bi apa? Bi awadika. Wal akhiru matlubun minka mayagumu biawadika. Apa isi itu? Sama semua. Hmm? Nah, jadi artinya apa? Bahasanya dunia itu sudah pasti terjaminnya. Nggak bakal bertambah, nggak bakal berkurang. Cuma, yang namanya setan itu kan paling pinter. Dia masuk kepada diri manusia itu dalam melalui berapa hal tiga hal. Masuknya itu lewat tiga hal. Apa itu? Yang pertama apa? Kesombongan. Eh, yang pertama apa? Kebodohan. Eh, yang pertama apa? Kebahilan. Jadi ketika seorang itu bakhil, jadi sifat yang paling merugikan itu sifat bakhil. Paling merugikan. Dan paling menipu. Dan paling diandalkan oleh setan. Jadi kalau ada orang yang bakhil itu berarti setannya hebat. Dan berhasil dia. Kenapa demikian? Karena orang kalau sudah punya sifat bakhil, dia itu diharamkan seakan-akan oleh Allah Ta'ala untuk menggunakan hartanya dia. Sehingga yang ada itu cuma ngumpulkan, ngumpulkan, ngumpulkan, ngumpulkan. Fem, ditaruh, ditaruh, beli tanah lagi, beli tanah, beli ini. Banyak meninggal dunia. Kan mampus orang seperti itu. Artinya dia belum sempat menggunakannya, belum sempat. Enggak untuk sodako, enggak untuk dirinya dia nikmati, enggak. Nah itu loh, jahatnya setan itu. Nah, jadi jangan mau ditipu oleh setan. Jangan mau. Tambah dikeluarkan, tambah banyak harta ente. Justru yang terjadi seperti itu. Tambah banyak sodakonya, tambah banyak hartanya. Lain kusumalu min sodako bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Pasti itu. Nggak percaya? Silahkan. Ayo, buktikan. Kalau kita sudah sering membuktikannya gitu. Alhamdulillah. Tambah keluarkan harta balik. Nah, bahkan kadang-kadang kita bermain bermain dengan dengan dunia itu. Nah, Ustaz Bidin saksinya. Nah, selalu Ustaz bermain dengan dunia itu. Kalau pengen sesuatu Ustaz nggak mau yang yang nanggung-nanggung, yang jelek-jelek, yang bagus. handphone yang paling bagus. Untuk apa semua? Untuk syiar, untuk untuk dakwah. Nah, nanti kalau nggak ada uang ada aja nanti. Nah, waktunya bayar ada aja. Sekarang ambil dulu, nanti bayarnya akhir kan, lihat aja nanti. Nah, itu sering kita buktikan seperti itu. Kita berikan pada orangnya ada orang minta bantuan nih, gini-gini, kita kasih semuanya. Habisin. Nanti lihat. Datang. Nah, jadi tambah barokah, senang, jembar, hati, enak, puas, bisa menolong sesama. Gitu. Nah, tapi kalau seumpama kita cuma numpuk-numpuk buat apa? Kasihan deh. Berarti orang ini telah ditipu dengan tipuan yang paling besar. Memang. Nah, makanya katanya katanya ulama, setan itu nyerangnya pada manusia itu pertama dengan sifat bakhil. Allah Ta'ala mengatakan, wasyaiton kumul fakrah. Awas. Nanti kurang loh. Sekarang berapa di rekening? Nanti kalau dikeluarkan, jadi berapa? <laughs> Ah, itu itu pasti ada itu. Itu setan itu. Setan yang terkutuk, yang jahanam tuh. Kurang ajar tuh. Gitu. Hmm. Ya harus lawan. Harus lawan. Nggak peduli nominal. Yang penting keberkahan. Fem keluarkan ada orang sakit, cepat-cepat datang ke tempat dia kasih kalau membutuhkan. Kalau dia nggak butuhkan belikan buah-buahan datang nyambangi silaturahmi orang yang nggak punya kita datangi kita. Ayo terus yang berguna. Gantikan diri kita kepada sifatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti kalau kita nggak punya, semua kita nggak ada, nanti waktu kita butuh apapun itu pasti Allah Taala siapkan. Gitu. Yang kayak gitu yang untung. Lihat kayak Abu Yama, Abu Yahya Hasan ini. nggak punya uang dia. <laughs> Habis sudah hartanya diberikan untuk pondok. Nah, tapi anak-anaknya alhamdulillah gitu Nah itu dibalas oleh Allah taala gitu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gitu. Nah, kemudian yang kedua marah. Hati-hati kalau punya sifat marah, karena sifat marah itu adalah tipuan terbesar bagi setan. Jadi setan itu gampang mempermainkan seorang manusia ketika dia itu marah. Ketika dia itu marah, maka digampangkan. Suruh gini, ikut. Suruh gini, ikut. Suruh gini, ikut. <laughs> Gampang. Paling mudahnya setan itu meng, meng, mengganggu seseorang itu adalah ketika dia marah. Makanya Nabi SAW memberikan solusi. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengetahui tentang sesuatu yang dibidik oleh setan itu kecuali kasih solusinya. Apa solusinya kata Nabi Muhammad? Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Fa idza ghama falyajlis. Wa idza jalasa falyagum. Wa idza lam yazul falyatawadda. Nah, gitu. Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai ketika kita marah, kita bertindak. Kita kita marah, duduk dulu, diam, jangan bertindak. Jangan berkata. Karena apa? Semua tindakan kita, perkataan kita ketika di waktu marah itu pasti atau kebanyakan umumnya kita akan menyesalinya. Kenapa demikian? Setan yang nyuruh. Nah, itu. Itu sifat yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga utang dulu. Lupa. Baru kemarin kita baca di kitab uh, eh, Tersidul Mustafidin mungkin ya. Ustaz simpan di laptop, di iPad. InsyaAllah akan datang saya jelasin lagi ya. Nah, bahasanya seperti itu ya. Wal akhiru matlubatun minka <coughs> ay alamalulaha. Liqauli ta'ala <coughs> wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Paham apa artinya tazawwadu? Perbanyaklah bekal. Karena sebaik-baik bekal itu menuju akhirat adalah takwa gitu. Fahamnya? Ringankan beban. Perbanyakkan bekal. Nah, itu kan seakan-akan kata-kata yang bertentangan atau sifat yang bertentangan. Perbanyaklah bekal, ringankan beban. Fem. Sifat yang bertentangan. Memang benar, itu sifat bertentangan, tapi harus bersamaan. Perbanyaklah bekal. Tapi ringankan beban. Ringankan beban ini maksudnya apa? Ringankan beban yang akan membebani kamu. Berarti apa? Kalau kita itu akan menyeberangi e, suatu penyeberangan supaya kita cepat sampai ke sana kan kita harus ringan bebannya. Tambah kita tidak bawa apa-apa tambah cepat sampainya. Tapi kalau kita bawa banyak berat kan? Misalnya apa? Seperti orang jual kaki, kaki lima itu loh. Kaki lima. Bisa lari? Ya bisa kalau kosong. Nah, tapi kalau ada isinya? <laughs> tambah banyak isinya? Tambah berat. Tambah susah. Apalagi naik-naikan gitu. Naik. <laughs> bisa jadi kejung, junggal balik dia. Masalahnya junggal baliknya itu disirat ini. <coughs> nah itu loh. Nah, jadi seperti itu. Fa inna khairazat at-taqwa. Imam Ali karena wajah beliau pernah suatu waktu datang sumpeknya, datang halnya, maka beliau pergi ke pekuburan bagi. Lalu dia berkata, "Ya ahlal kubur, mal khabar alladhi indakum wa sanahbirukum mal khabar alladhi indana." Wahai ahla kubur, bagaimana kabari-kabar yang ada di antara kalian? Niscaya aku akan berikan kabari-kabari kepada kalian tentang yang ada pada diri kami. Akhirnya kata Imam Ali, biar kami mulai dulu. Amal amwal. Fakut kusimat, harta kamu sekarang sudah dibagi-bagi. Wamal azwaj. Istri-istri kalian. Kata zawaj nagairakum, Mereka sudah kawin lagi dengan orang lain. Wa amal buyut. Rumah-rumah kalian. Fakut sukinat gairakum, Rumah-rumah kalian sekarang sudah ditempati selain kalian. Itulah kabar-kabar yang di antara kami. Nggak lebih. Itu aja. Lalu apa kabar-kabar yang di antara kalian? Maka kemudian Imam Ali meletakkan telinganya di salah satu pekuburan dan dia mengatakan demi Allah. Kalau mereka itu diizinkan untuk berbicara, pasti mereka tidak akan berbicara kecuali dengan ini saja. Apa itu? Khairuzat at-taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Apa takwa? Imtisala awamirillah wa jinabu nawahihi. Makanya kan hidup ini perjuangan. Perjuangan enggak? Oh perjuangan Ustaz, semuanya setuju. Tapi bukan perjuangan cari fulus. <laughs> nah, ini kan banyak salah persepsi. Misalnya perjuangan cari fulus. Perjuangan untuk bikin rumah. Perjuangan untuk beli mobil. Perjuangan, itu semua ada ada waktunya. Itu bukan perjuangan di situ. Kita di, tidak diperintahkan berjuang untuk itu, tidak. Tapi kita diperjuangkan bagaimana lidah kita ini tidak menyakiti orang. Tidak merendahkan orang Bagaimana tangan kita itu tidak menzalimi orang. Itu maksudnya. Al-muslimu man salimal muslimuna semuanya. Min lisanihi wa Wal mu'minu man ammanahun nas ala amwalihim wa aradihim wa dimaihim. Dan orang mukmin itu <coughs> lebih tinggi lagi. Semua harga diri manusia itu aman dari kejelekannya. Begitu pula harta mereka aman dari kejahatannya dan darah mereka juga aman tidak ditumpahkan olehnya. Ah itu orang mukmin. Mau jadi muslim aja mu, nggak mudah gitu. Jadi jangan banyak ini. Apa sih faedahnya ngomong-ngomongin orang? Apa faedahnya? Kenyang kita. Begitu kita selesai ngomongin orang, kita pulang, kita berbalik arah, langsung kita buka kantong kita ada uangnya gitu. Ada? Ada yang seperti itu? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan? Udah, cuma. Kan idza khadabahumul jahiluna galu salam diam aja sudah. Ada orang bicara orang lain, dah tinggalin. Dan biar tahu, itu nggak baik. Sampai dia tinggalin. Biar aja sekalian dakwah gitu. Nah, fem Kalau semua ditegur nggak bisa, ya sudah tinggalin aja. Kita udah punya dosa banyak, mau tambah lagi dosa. <laughs> bersih nanti jangan iri, jangan dengki, harus rahmat. Melihat orang itu semua saudara ini saudaraku, saudaraku, saudaraku. Jangan sampai, oh ini Bugis nih, ini Madura nih, ini Pontianak Jawa ini ah jangan. Fem, semuanya yang paling menganggap ini adalah saudaraku. Fem, ini adalah uh, akhi, ini ukhti dan sebagainya. Yang paling bisa merasa seperti itu maka dia yang paling tinggi keimanannya. Yang paling tidak merasa berarti dia belum sempurna keimanannya. La yu'minu hadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li Makanya kan oleh ulama dikatakan jangan kalian tuh menjadi beban bagi orang lain. Tapi jadikan kalian itu solusi bagi orang lain. Ada orang kesusahan kamu, jadi jadikan posisikan diri kamu sebagai peringan beban mereka, pelepas dahaga mereka, penyelesai masalah mereka itu. Jangan jadi beban. Termasuk beban itu apa? Orang yang sok donan itu, beban itu. Paham? Ada dia, ah, hati-hati ngomongnya. Nanti salah-salah, nanti masalah lagi. Ah, itu beban itu. Orang beban kayak begitu. Jadi lugu yang lepas, nggak ada ada maksud semuanya orang baik. Semuanya orang baik. Jadi harus nonton begitu. Nggak ada maksud-maksud apa-apa. Kalau ada semua orang, eh, kayaknya dia ngomong begini. Oh, itu bukan gitu maksudnya. Maksudnya begini-begini. Carikan alasannya, dia enak. Bersih. Jadi kalau kita meninggal sekarang ini, kita sudah siap. Nah, karena masalahnya kan, kalau kita meninggal itu, siapa yang membantu kita? Nggak ada, kecuali amal kita. Kayak busroh, Seradia. Up to you, kata bahasa Inggrisnya itu. Ya, terserah itu mau ngapain aja terserah. Yang penting Allah ridho sama anak, Rasulullah ridho bas. Tapi ada juga yang yang penting Allah ridho, tapi caranya nggak benar gitu loh. Paham? Itu ustadz itu nggak suka loh sama itu. Biarin yang penting Allah ridho. Ya salah itu. Paham? Ah, iya, itu orang tua itu simbol. Guru itu simbol. Manusia itu simbol. Apa artinya simbol di sini? Kalau kamu ingin tahu, kamu itu dicintai oleh Allah atau tidak. Kamu lihat diri kamu. Semua teman kamu senang. Nggak ada yang nggak cocok sama anak. Semuanya cocok. Kumpul sama siapa aja cocok. Keluarga kita mengatakan kamu itu ada suami yang terbaik. Anak kita mengatakan kamu adalah ayah yang terbaik. Tetangga kita mengatakan kamu itu tetangga yang terbaik. Gampang kok mudah. Mau buat seperti itu mudah Dia berkhawatir. ngomong sama mereka, duduk sama mereka, ada harta sedikit kita kita bantu mereka. Oh, udah luar biasa itu. Saya meresponnya sudah luar biasa. Berarti Allah ridho. Khairun nas amfahum Nah, tapi kalau kita setiap hari, kapan kita bermanfaat untuk orang? Apa yang kita lakukan untuk mereka? Yang paling tidak, senyum. Senyum. Jangan merengut. Sudah jelek, merengut lagi. Nah, senyum. Kan, kan nikmat. Nah, kalau sudah kita mengakui diri kita kurang ganteng, senyum aja diganteng. Eh, berapa banyak orang bilang Ustaz Segap itu ganteng banget ya gitu hmm. Nah, ah, kenapa senyum? Nah, tapi kalau mau, udah merengut terus, apalagi giginya merongos ini. Nah, jangan kayak gini, oh berarti Ustaz ini cara kenaan. anak ah, itu, itu beban itu. Lebih baik mati yang kayak begitu itu. Memang, akhirnya jadi susah kita mau ngomong gini salah, gini salah. Padahal nggak ada maksud. Tujuan, nggak ada tujuan. maksudnya kita itu adalah berusaha. Jangan mau ditipu sama setan. Jangan mau kita bikin seperti ini, yang apa sepertinya itu kadang-kadang bikin lucu dan sebagainya itu apa? Untuk kita saling saling apa? Saling menerima. Ini loh ajarnya Nabi Muhammad. Jangan mau ditipu sama setan. Sampai kita mau merasa yang enggak-enggak kepada orang lain. Jangan. Bersihkan hati. Sampai kalau seumpama dada ini dibelah. fam Kemudian dilihat isinya itu enggak ada. Benci sama orang enggak ada. Semua hormat. Ini lebih mulia, ini lebih mulia. Walaupun dia itu murid kita. Tetap kita anggap ini lebih mulia. Nikmat kan. Enak tidur enak, bangun tidur enak. Tapi kalau sudah kita iri, kita dengki, kita benci dan sebagainya, bangun tidur ingat wah nanti ketemu dia lagi. Entar ya Allah, susah. Fem, itu setan tuh, pengen kita sengsara. Mau kita bikin sengsara sama setan? Jangan mau. Gitu. Harusnya kita ini sebagai ustazah-ustazah dan istri para guru-guru itu harusnya kita itu bisa memprakarsai. Kita yang pertama kali melaksanakan gitu. Nikmat hidup. Nah, kalau sudah kita nggak ada dosa, hati kita bersih, nggak ada kaitan sama orang, maka yang namanya rezeki itu gampang, mudah kita dapatkan. Karena Allah ridho. Kalaupun sedikit, sedikitnya itu barokah. Allah ridho. Keberkahan itu nggak ada didapatkan itu dengan cara kemaksiatan nggak ada. Nah, oleh karenanya kan kata ulama, tanda paling minim kalau kita itu bersih hatinya, kita kumpul sama siapa saja cocok. Dengan segala lapisan cocok. Fem sama anak cocok. Sama orang tua cocok. Perempuan cocok, laki cocok. Ah, itu berarti orang bersih hatinya. Ya, nah, Nabi Muhammad SAW itu cocoki semua gitu. Nah, kita berjuang untuk menjadi orang yang dicocoki oleh semua, berjuang untuk mempunyai hati yang bersih, berjuang untuk supaya tidak menjalimi sese seseorang, berjuang untuk menjaga keimanan, ahlak kita terus begini. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Itu loh perjuangan itu. Itu artinya hidup adalah perjuangan atau hidup merupakan sebuah perjuangan. Bukan perjuangan cari harta, memperjuangkan diri supaya kita yang paling tinggi rumahnya, yang paling mewah mobilnya. Enggak, bukan seperti itu. Siapa bilang? Memang kalau didengar sih enak banget gitu loh, kayak pidato gitu loh. Semangat jadinya gitu. Tapi bukan itu, perjuangan itu bukan situ. Perjuangan itu makanya kata Abu ya, Orang yang sukses itu adalah orang yang meninggalkan dunia yang fana ini dalam kan tidak ada salah. Sama Allah nggak ada salah, sama manusia nggak ada salah. Nah, itu sukses. Nah, nah itu orang yang sukses. Jadi merasa dia itu kalau ada apa-apa itu, ah ini jangan-jangan sebab anak. Jangan-jangan ini nggak turun hujan sebab anak. Nah, gitu. nah, jadi justru dia merasa dirinya menjadi sebab. Dari saking merasa dirinya itu adalah yang paling banyak dosanya. Nah, karena apa? Karena kalau sudah dia merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain, gampang, mudah. Eh, apa marahnya mudah, menghasut mudah, merendahkan orang itu mudah dan sebagainya itu karena dia itu merasa lebih baik daripada orang lain. Kemudian Fakaifa yathbutu laka 'aqlun aw basiratun wahtimamuka fi لَكَ Maka bagaimana <coughs> akan kokoh akal kamu, mata hati kamu Sementara perhatian kamu itu terhadap sesuatu yang justru dijamin oleh Allah Ta'ala. Iktatwa'ak, dia telah mencuri, mengambil perhatian perhatianmu, sampai-sampai kamu itu tidak memperhatikan lagi amma tuliba minka min amril akhirah. Gara-gara kita benci, gara-gara kita itu merendahkan orang lain, gara-gara kita itu suka dengan harta dan pelit untuk mengeluarkannya, akhirnya kita melupakan segalanya. Ah malas ah sholat, malas ah eh, bangun malam, malas ah baca Quran, hanyalah <laughs> kan Qurannya. Mungkin gak gara ini kali ya. <laughs> jadi seperti itu. Ah, ini bukan dia yang ngomong, siapa? Siapa lagi kalau bukan? Setan. Oh, jangan-jangan kamu itu jadi kayak begini itu karena sholatmu loh. Makanya kurangi sedikit sholatmu. Jangan, jangan baik-banyak. <laughs> Bisa jadi seperti itu. Kalau kamu itu sudah merasa kurang sholatnya, ah, siapa tahu kamu itu dekat pada Allah. Itu setan yang ngomong gitu. Eh, lawan, lawan. Pokoknya diperintahkan Allah Taala laksanakan. Tapi yang dijamin oleh Allah Taala untuk kamu, maka hendaknya Faham? Kamu jangan pikirkan. Nah, kan aneh gitu loh. Jaminan manusia sangat berarti. Tapi jaminan Allah tidak berarti. Misalkan seperti itu. Coba misalnya seseorang dari kalian nih bertemu dengan Bapak Jokowi yang terhormat. Ya. Bapak Jokowi dari karena saking senangnya kamu itu telah memilih dia dulu. Hah? Maka dia itu telah membuat sebuah tanda tangan hitam di atas putih. Bahwasanya Ustazah Fulana yang mengajar di Pondok Dalwa mulai sekarang sampai 30 tahun ke depan dijamin hidupnya. Setiap hari dapat uang 1 juta. Berarti satu bulan 30 juta. 20 tahun lamanya. Kira-kira gimana? Terjamin nggak? Materai. Fem yang bawa suratnya pampres. Nah. Gimana kira-kira? Terjamin apa tidak? Hah? Terjamin. Bisa-bisa suaminya ditinggalkan itu. Ah. <laughs> Fem. Nah itu loh. Nah, kalau sudah jaminan manusia, percaya, yakin. Nah, tapi kalau jaminan Allah, dia tidak yakin. Ini yang jamin bukan manusia ini. Yang jamin yang buat manusia. Yang mengatur kemana rezeki teralirkan. Tuh. Coba lihat dulu. Dulu kan yang paling menjamin. Yang paling mendukung. Jalannya. Kampanye Presiden Jokowi dari awal sampai akhir. Sampai duduk bertahta. Nah itu kan siapa? Para pedagang para konglomerat. Nah, sekarang yang paling susah siapa? Para konglomerat. <laughs> Coba lihat. Mereka yang paling menjamin. Oh, paling menjamin. Berapa pun dikeluarkan untuk Jokowi. Ah, sekarang mereka yang paling sengsara. Ah, kenapa? Enggak menjamin itu. Kalau seumpama dia itu Jokowi nanti naik, mereka itu dapat jaminan bertambah hartanya, bertambah muda. Ah, justru sebaliknya. Jadi dulu yang yang apa yang usahanya itu adalah e, pertambangan tuh dari mulai pertambangan apapun itu semuanya dulu paham itu kan yang paling didukung Jokowi paham tapi sekarang yang paling jatuh bahkan banyak yang tolong yang yang gulung tikar itu adalah dari pertambangan <laughs> nah, itu loh jaminan manusia nggak bisa menjamin Allah yang menentukan Allah yang mengalirkan rezeki ini harus ke sini, ini harus ke sini, harus ke sini. Jaminan Allah kamu nggak percaya, jaminan manusia. Kalau kamu dukung aku, kamu akan skin gini gini gini, gampang semuanya dimudahkan ini ini semuanya. Ah, mana buktinya? Itu loh jaminan manusia. Masih juga kita nggak percaya kepada Allah taala dengan kita lebih percaya kepada jaminan manusia. Nah, jadi harusnya kita itu makanya di sini katakan harusnya kamu itu lebih yakin kepada jaminan Allah daripada jaminan manusia itu gitu. Hatta gala Sampai-sampai di antara mereka berkata, <clears throat> Inna Allah Ta'ala, Inna Allah Ta'ala domina lana dunia, wa talaba minal akhirah, falaitahu domina lana al-akhirah, wa talaba minal dunia. <laughs> Coba lihat. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kan menjamin bagi kami dunia kan. Dunia dijamin kan. Tapi menuntut kepada kita untuk mencari akhirat. Para Aulia itu mengatakan andai kata saja Allah menjamin bagi kita akhirat kita dan Allah menuntut dunia kita alangkah senangnya kita. Coba au dibalik itu loh, lebih baik. Coba au dibalik itu lebih baik. Kenapa? Dunia itu cuma 70 tahun, tapi akhirat selama-lamanya. Harusnya dijamin Allah Ta'ala itu akhirat, bukan dunia. Ini sebaliknya. Allah menjamin dunia, kita ragu. Dan Allah menuntut kita untuk mencari akhirat. Ah, kita malah lalaikan. <laughs> Andai kata semua kebalik, itu mungkin lebih baik kalau untuk orang sekarang gitu. Orang-orang yang dekat pada Allah itu. Nah, kenapa? Karena dunia mudah, dicarinya mudah. Gampang saja kalau semua Allah menuntut semua dunia kita pun ya kita kasih. Asalkan akhirat kita dijamin. Nah, ini kan kebalikannya, dunianya dijamin, akhiratnya disuruh kita berusaha. Ini malah kita itu berusaha yang dijamin sama Allah taala, sementara kita tidak berusaha untuk sesuatu yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Gitu. Perumpamannya seperti itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'lam. Nah, ini sudah sampai ke hikmah berikutnya. La yakun ta'akhura amadil ata'i ma'al ilha' fi du'a mujiban liya'sika fahuwa alladhi dominalakal ijabah fima yahtaruhu lak la fi ma tahtaru nafsik wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turid. Ajib, yang akan datang ini bagus. Tentang kalau seumpama kita itu minta-minta tapi kok enggak dikasih juga. Paham? Kok terlambat juga permintaan yang kita mintakan itu kepada Allah taala. Nah, itu bukan pertanda bahwasanya Allah taala itu melalaikan permintaan kamu tidak. Nah, tapi ada tujuan di situ. <coughs> kita baca dikit. Sampai kemana? 133 أما الرابع وكان الشيخ سيد علوي المذكور ممن جمع بين كمالي الشرف كمالي الشرف والنسب وجمالي المجد والحسب وفاق في جميع الآفاق Wa khallafa بَاقِيًا baqiyan satarat fadailu fil awraq. Dan adalah Said Alawi Alawi bin siapa ini? <coughs> Alawi bin Ubaidillah ya. Yang dijuluki dengan Al-Ba'alawi. Dia telah mengumpulkan antara dua kemuliaan. Kemuliaan diri dan kemuliaan nasab. Kebagusan, keagungan dan kebagusan nilai keluarga. Wafakoh fi jamil Afak dan dia itu menjadi tinggi nilainya di seluruh dunia. Wa khallafa Dan dia meninggalkan anak-anak laki bakian yang terus satarat fadailu fil Aurok yang ditertuliskan keutamaannya di dalam kertas-kertas. Zakarahul ulama warba butawareh yang disebutkan oleh para ulama dan orang-orang yang ahli sejarah wa ashabut tabaqat wa jalluhu wa asnu alaih wa bajjaluh dan mereka itu mengagungkannya memujinya dan membesarkannya <coughs> wa zakaru dan mereka mengatakan annahu lamma sara yuaddi fardul haji ketika dia itu melakukan sebuah perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji wa yazur ghabrajatihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia itu berziarah ke makam datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azima ma'ahu nahwu samani narujulan Berangkat bersamanya 80 orang. Ghairu hasyiatihi wa hasmih. Selain orang-orang dekatnya, kerabat-kerabat dekatnya. Wa azima ma'ahu ahuhu jadid dan berangkat bersama dia saudaranya jadid. Karena bertiga, tiga saudara kan, Alwi, Ubaidillah sama Jadid uh, Alwi Basri Jadid. Alwi Basri Jadid. Ayahnya Ubaidillah. Fakana yunfiqu ala jami'ihim muddata safari. Adalah beliau itu yang menginfakkan hartanya kepada semuanya. Semuanya ditanggung oleh beliau. Ila an roja'u sampai mereka pulang. Qayraman sahibahum fitarik. Nafakatan tayyibatan dengan nafkah yang bersih yang yang baik. Wa khadha jimalan katsiratan lil munqati'ina wal ajizina 'alal masir Kemudian dia itu membeli banyak unta untuk mereka-mereka yang tidak mampu untuk berjalan, kasih unta. Wa arsala dan ilal Iraq liyaqbidu malahum hunak. Kemudian dia mengirimkan saudaranya Jadid ke Irak untuk mengambil sebagian hartanya di sana. Walam yakun lahu illa ibnun wahidun dan dia tidak punya anak kecuali satu satu saja yaitu apa Muhammad. eh, Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Muhammad itu abahnya Ali. Ali Khalid Gassam. Ali bin Muhammad bin Alwi. Wa amar rabi' min ladzina zakaru zukiru fil bait fa wal imam al-hammam Sayyidil Anam Ibn Sayyidil Imam Tawil Ba' fil Fadail Qawiyun Nasaf fil Wasail asy al Afif Al-Mutahhar Al-Munif Basri saudaranya Habib Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Wawa Syakik Alwi. Dia saudara kandungnya Alwi. Ummuhma bintu Sayyid Syekh Muhammad bin Isa. Tud'a Ummul Banin. Dia dijuluki dengan Ummul Banin. Sami'a min Abi Abdullah bin Ahmad. Wahi Alwi bin Abdullah. Dia telah mendengar dari ayahnya. Hadis maksudnya. Dan saudaranya Alwi bin Abdullah. Wa ta'adda babihima dan yang mendidiknya adalah keduanya itu. Wa ta'lamal ulum mal itam. Lalu dia belajar bermacam-macam ilmu diiringi dengan warok yang sempurna. Wa zuhud firiyasa dan dia iringi perjalanan hidupnya itu dengan untuk supaya menjauh daripada kepemimpinan. Wa kana min ahsanin nasi siratan wa khalqan. Adalah dia itu termasuk yang paling baik sejarahnya pada kala itu dan yang paling baik ahlaknya Walahu dzurriyyatun masyhuruna bi si'atil ulum. Dan dia mempunyai keturunan yang sangat terkenal dengan banyaknya ilmu. Zuhriyah wa fatwah wa futuwah. Dia mempunyai mereka-mereka yang mempunyai kemerdekaan dan semangat yang tinggi. Wa ma'adin asrar wa ulum wa muru'ah. Dan tambang-tambang daripada rahasia dan ilmu-ilmu serta harga diri. Wa baitu salah dan keturunannya termasuk daripada rumah orang-orang yang soleh, rumah-rumah ilmu, rumah-rumah yang selalu melakukan transaksi dengan Allah, sadiqah. Wahwal khariqah dan mempunyai keadaan-keadaan yang sangat luar biasa. Dan khariqah itu artinya asalnya itu menembus. Maksudnya di luar kemampuan manusia. Wa kana lahum hafatani fi madinati Tarim. Nah, dalam mereka itu mempunyai satu satu batasan di Madinah Tarim, hafa bikur bi Masjid Al-Idrus wa hafa bi Masjid Al-Habudi. Wa min istahra min zurriyati ya Syekh Al-Kabir al gudwa Al-Alim An-Nahir Salim bin Basri. Termasuk yang masyhur daripada keturunannya itu adalah Salim bin Basri. Sahibul Maqamatil Aliyah. Tapi Imam Basri itu sendiri pada tahun ke pada abad ke-6 ya, Hijriah, Ingoradu habis sudah. Sehingga kalau sekarang ada yang ngaku keturunan Nabi daripada Imam Basri, ya berarti sudah salah kaprah karena sudah nggak ada sudah keturunannya. Wal ahwalus samiyah saniyah wal karamatil khariqah al aliyah wa fi yaqulu syekh al imam al alim al kabir Muhammad bin Ahmad bin Abi bin Abil Hub ba'da an asna alaihi sanan adiman syi'ran ayya salim ayya salim qalbi alayka muharraku fala ta'zuluni inna dam'i qad zarihu ila angala famautu ibn basri ala dini sulmatun وموت ابن بسري لدهر الأولى فاصفوا وكان سالم المذكور رحمه الله تعالى نفع به من خواص العلماء بالله وأحكامه المتابعين لكتاب الله وسنة رسوله الكاملين في الاكتفاء والاقتداء بسيد المرسلين المقتدين بشريعته السالكين طريقته والمشتمين لروائه nafah nafahati awatiri asrari hakikatih bahri judin wa karam <coughs> dia lautan <coughs> kedermawanan ma'dinu asrarin wa anwarin faiduha tomman wa amman faiduha tom <coughs> wa am dia itu adalah sumber daripada segala macam rahasia dan cahaya yang selalu mengalir dengan cara dengan dengan apa dengan derasnya dan menyeluruh. Fadailu katsira, keutamanya banyak. Wa manaqibu ghazira dan manakibnya sangat deras. Banyak maksudnya. Wa karamatu fi afaqil wujudi syahira munira. Walakinna naktasir min katsirihi ala qisatin zakarha al-imma fi tawarihim wa masturi kutubihim takfi kadalatan ala adimi fadli. wa kubri halih wa irtifa'i sya'nih wa ului majdih wa makanih. Qalu radhiyallahu anhu wa zakaru qissa masyhurah wal munaqabah al mazkur wal maqabah al mazkurah wa hakaza tarjamatu syekh Sayyid Imam Ali bin Abu Bakar Salam kitab al burqa min qawli huna wa kana salim al mazkur hakaza tarjamatu syekh Sayyid hadzal kitab min ajli ma'tumidat alaihi fi naqli manaqib sadati wa masyayikhina al abi alawi ani ah, kitab al burqa li Syekh Ali bin abu Bakar mazkur hasilul maqabah anna sultan jam al masyayi wal akhyar nah jadi ini ceritanya cerita tentang Habib Salim bin Basri ini. Di mana beliau itu raja ini merasa iri kepada Habib Salim Basri ini. Kok orang dia itu bukan raja tapi kalau orang itu kok condong kepada dia melebihi daripada dia sebagai raja yang punya kekuatan dan kekuasaan itu. Sehingga dia perintahkan, ayo kumpulkan dari ahli tarim yang terbaik. Ihtaru gal. Fahtaru lahu jam'an katsiran minhum. lah ihtaru li khiyar haula. Setelah terkumpul sekian orang, maka raja mengatakan e, seleksi lagi. Sampai menjadi sekian. Fantaqau jam, jam'an min ayani haula. Semagalah intaqu li afdaluhum. Sampai jadi 10 dari 200 jadi 100, 100 jadi 10, 10 jadikan satu Siapa yang paling afdal dari antara mereka? Famazalu yahtaruna lahu ila an qala ihtaru li wahid. Afdalul Satu aja. Fahtaru Salim bin Basri ini. Famtahanahu imtihanat katsira maha ha'ilah. Maka kemudian dia itu mengujinya dengan ujian-ujian yang banyak, yang agung, yang sangat-sangat hebat. Maksudnya hebat menyusahkannya. Tahjulu man ba'd min ba'diha akabirul ful yang orang itu sudah menjadi apa malu karenanya. Akabirul fuhul, orang-orang yang besar itu. Wa kana di rasi, tapi dia itu seperti Atot, taut itu sebuah tiang yang besar itu. Walam yaktaris bisyai'in min zalik, sama sekali tidak e, terpengaruh dengan yang semacam itu. Bal dhahara fiha al-mirasun nabawi, bahkan tampak pada dirinya itu e, warisan daripada Nabi. Wasirrul mustafawi, sima inda dukhul al-mar'atil jamilah mutazayyinah. Nah, di mana pernah dia itu diundang gini. Diundang makan sama raja ini. Habib Salim sama muridnya. Fem. Begitu datang, sama muridnya itu diperintahkan untuk duduk di suatu tempat. Di situ sudah disediakan, makanan itu sudah disediakan, makanan bangkai. Disembelih, tapi eh, apa eh, nggak diganti disembelih aja. Jadi makan dimasak tapi nggak disembelih, bangkai gitu. Semua yang di depannya Habis Salim sama muridnya itu, ya. sedangkan yang raja dan menteri-menterinya ditaruh di tempat yang disembelih. Begitu raja nyuruh makan, maka dia mengatakan, saya mau bertanya kepada engkau, wahai Raja, apakah hak daripada seorang tamu? Kata Raja, haknya seorang tamu itu adalah kalau dia minta apapun di rumahnya ya dia nggak boleh menolak. Oh begitu Raja, kali ya. Kalau begitu saya meminta makanan di sini ditukar dengan di sana. <laughs> <laughs> Nah, lah <laughs> ya, mereka makan, mereka makan yang halal, yang disembelih. Raja itu makan yang disembelih. <laughs> Pem itu. Pernah suatu waktu raja itu memerintahkan siapa yang bisa mempermalukan Aib Salim ini, maka aku jadikan dia permaisuriku dan aku berikan sebuah istana. Berangkatlah seorang perempuan ibu yang punya anak cantik. Nah, Habib Salim ini kan sering datangi untuk minta doa, ada orang sakit, minta doa gitu. Akhirnya Habib Salim di kamarnya itu, si anak itu didatangkan ke sini. Begitu didatangkan, disuruh buka baju, dimasukkan kunci. Di kamar, sama ibunya itu. Begitu lihat yang seperti itu Habib Salim, maka dia ngambil siwaknya, dilemparkan kepada anaknya. Begitu kena badannya langsung, kena lepra dia timbul lepra. Itu timbul lepra nangis-nangis, oh minta keluar. Lihat badannya lepra semuanya. Hmm. Akhirnya dikasih tahu sama ibunya, ibunya buka. Oh, itu tahu eh, ibunya akhirnya dia ngadu sama raja. Raja gara-gara kamu lihat tuh, anakku jadi kayak begini. Kenapa ini ya? Karena dilempar sama Habib Salim gitu. Dipanggil sama raja. Akhirnya dia minta maaf. Nah, ini semuanya ini terjadi karena aku ingin menguji kamu. Tolong doakan dia supaya dia itu sembuh lagi. Hanya didoakan sama Abi Salim, dikasih air, diminumkan pada perempuan itu hilang. Nah, itu itu Abu Salim ini ya. Gal siam <coughs> <coughs> nadul amar ajamila mutazayyina wa ta'allaqha bihi munkhali'a. Jadi ta'allaqha bihi. Itu perempuan yang cantik itu langsung uh, memeluk Habib Salim gitu. atau thawbiha, dibuka semua bajunya lalu lalu apa meluk Abu Salim. Coba lihat kalau orang laki sekarang gimana kira-kira gitu. Turawidu nafsiha wa darabahu lahu. ada ada bilang bin ilahi, ada yang mengatakan dengan dengan apa? Dengan siwaknya. Wa wuqu'il juzam, maka nadrubati fi jasadiha. Summa tazar sultan lahu wa tashaffa'ahu lil mar'ati ila Syekh Salim diubriha. Wa tafalahu wa qara'atuhu fil wa qara' wa qira'atuhu fil ma' min ghairi min ghairi taghayyurin taghayyuri khatirin li sayyid al-mazkur wa shifa'ul mar'a al-mazkurah mimma biha bi barakatih rahimallahu nafa bihi wa barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa tufiya Syekh Sayyid Salim bin Basri mazkur sana arba wa sitmiya. Wa fiha tufiya Imam Ali bin Yahya bin, ya-, bin Maimun Al-Hadrami At-Tarimi wa fihi bunyatil qawarah wa ukhribat qaryatu Guhlan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbana fa'na barakati wa husnal wa aminna bi wa mu'afatina.